Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwani fillah pelajaran kita terhadap kitab Syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Masih berbicara mengenai daripada al-amr yang jamaknya adalah awamir itu perintah-perintah. Halaman 83. Sekarang kita berada di halaman 83. Summa qala al-mu'allif rahimahullah, kemudian mu'allif berkata, al-Imam Amriti berkata, al-Imam Al-Amriti berkata, la ma'dalilin dallana syar'an ala ibahatin fil fi'li aw nadmin fala. Naam. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin penjelasannya, maknahu maknanya adalah annahu idza wujida dalilun 'alal ibahati Fa innal amra ibahah. Maka perintah tersebut walaupun perintah menunjukkan pembolehan. Paham ya? Au ala nadmi, au ala an-nadbi atau perintah tersebut eh, kalau ada dalil menunjukkan bahwasanya perintah tersebut adalah apa? Adalah menunjukkan sunnah fal amru lin nadab. Berarti perintahnya juga menunjukkan sunnah. Paham belum? Jadi dilihat korinahnya. Korinahnya bagaimana? Seperti contohnya ibahah, contohnya seperti ini. Nah, contoh globalnya Pembolehan itu contohnya seperti ini. Ta'allam. Ta'allam. Fi'il amr ini kan? Ta'allam, ta'allam. Nah, barakallahu fikum. Fikhan au nahwan. lagi mau fikih atau mau nahwu. Ini apakah nah barakallahu fikum harus itu atau boleh-boleh saja? Boleh-boleh saja. Mau belajar ilmu fikih silahkan tafadhal, mau nahwu silahkan tafadhal. Perintah padahal perintah kan? Perintah. Karena apa? Karena korinanya namanya dulu alat takyir dalam artian milih itu. Dalam artian milih itu bagaimana? Eh, barakallahu fiikum eh, itu ibahah menunjukkan ibahah pembolehan. Ini enggak milih ini pembolehan ya. Nah, barakallahu fiikum karena makna pembolehannya dilihat dari aun sih. Paham ya? lil ibahah, aunnya lil ibahah. Pelajarilah ilmu fikih atau ilmu nahwu. Boleh enggak gabung dua-duanya? Silakan. Boleh enggak belajar fikih saja? Silahkan. Nahwu saja juga silahkan. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat sini. Walihada qala oleh karena ini mu'alif berkata, bal sarfuhu 'anil wujubi hutima bihamlihi 'alal muradi minhuma. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, qauluhu sarfuhu ai sarful amri anil wujub. Maksudnya adalah memalingkan perintah dari nah barakallahu fikum dari kewajiban. Maksudnya apa maksudnya? Perintah tersebut dipalingkan dari perintah yang wajib menjadi perintah yang lain itu loh. Qauluhu hutima ay lazima. Nah, maksudnya harus semula e, barakallahu fikum ya, perintah itu kan ada kemungkinan-kemungkinan yang banyak itu. Perintahnya itu untuk wujub, untuk wajib atau untuk sunnah itu istilahnya. Wa qalu bi hamlihi 'alal muradi minhuma ay minal ibaha awin nadab. Nah, yang semula perintah menunjukkan wajib itu bisa dibawa kepada dua makna ini. Terkadang bisa maknanya lil ibahah pembolehan atau nadab yaitu apa? sunnah. Paham ya? Nah, Fa in wujida dalilun yadullu ala hamlihi ala ibahah wajaba hamluhu ala ibahah. Naam. Apabila dijumpai dalil, dalil maksudnya adalah apa? Korina, tanda. Kalau dijumpai sebuah tanda atau korina yang menunjukkan membawa makna atau membawa perintah tersebut kepada makna ibahah pembolehan, maka wajib juga membawa kepada makna pembolehan. Tergantung korinahnya. Jadi itu melihat korinahnya dulu, menunjukkan pembolehan atau tidak? Kalau iya berarti dibawa ke mana-mana pembolehan. Seperti itu. Wa in wujida dalilun yadullu ala anna al-amra lin-nadbi wajaba hamlul amri ala nadbi. Dan jika dijumpai dalil atau dijumpai sebuah tanda nah, yang menunjukkan atas perintah tersebut adalah untuk sunnah, untuk perkara sunnah, nah, maka wajib membawa perintah tersebut nah barakallahu fikum pada makna sunnah. Apa maksudnya ya? Nah, dilihat konteksnya. Misalnya dari qauluhu ta'ala, seperti halnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza halaltum fastadu." Apabila kalian telah na'am barakallahu fikum telah halal dari eh, ritual amalan haji, ihram, maka sudah halal, eh, sudah dalam artian sudah na'am barakallahu fikum tahallul, sudah selesai ritualnya, fastadu maka berburulah kalian. Kan ketika tahallul, ya ketika ihram, ketika ritual haji itu kan enggak boleh berburu. Tapi setelah selesai semua berburu, berburu silahkan. Fastadu. Nah, fastadu maka silahkan kalian berburu. Ini perintah ini boleh-boleh saja atau harus berburu? Boleh-boleh saja. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Contoh yang lain dia jelas lagi. Wa qauluhu wa idza fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Masalah salat Jumat, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru kalian untuk surat Jumat, maka tinggalkanlah jual beli dan segeralah kalian apa? Nah, menuju zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, itu kan perintah ya. Nah, setelah itu apa? Faida qudiyatis shalah, kemudian apabila sholat Jumat sudah selesai, fantashiru fil ardi. Menyebarlah kalian ke muka bumi ini. Dalam artian fantashiru fil ardi ya betaghuna fadlillah itu mencari rezeki. Nah, perintahnya ini boleh-boleh saja atau harus kerja dan harus pergi itu? Boleh-boleh saja, silahkan. Kalian mau lanjutin kerja silahkan, tawatal enggak, enggak masalah itu. Paham ya? Walaupun ini perintah ini, perintah. Fahadal amru laisa lil wujub qat'an. Perintah di sini bukan menunjukkan wajib secara pasti. Walidzalika oleh karena itu, la naqul. Kita tidak mengatakan yajibu ala man halla min ihramihi an yadhhaba lis Kita tidak mengatakan wajib bagi setiap orang yang sudah halal dari ihramnya untuk pergi berburu. Tidak ada perintah seperti itu lakinnahu lil ibahah akan tapi ini adalah pembolehan li'annahu warada ba'dan nahi dikarenakan perintah datang setelah larangan. Jadi gini caranya. Tandanya kalau antum jumpai perintah kok datang setelah larangan, itu berarti perintahnya perkara yang boleh. Nah, perintahnya itu menunjukkan boleh dikerjakan atau tidak kalau setelah larangan. Paham ya? Setelah larangan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Eh, faka'annahu qala maka seakan-akan dia mengatakan idza halaltum irtafa'an nahi. Nah, maksudnya apabila kalian telah halal dari ihram tadi maka hilanglah larangan, terangkatlah larangan. Jadi enggak ada larangan lagi. Mau berburu silakan, tafadhol enggak enggak masalah. Fayajibu an yuhmal fayajibu an yuhmal 'alal ibahah, maka wajib perintah tersebut dibawa kepada makna ibahah pembolehan wala yumkin hamluhu 'alal istihbab dan tidak memungkinkan membawa makna tersebut kepada istihbab sunnah wala 'alal wujub tidak pula membawa makna membawa kepada makna wajib min babi aula. Wala ala wujub min babi aula. Membawa makna itu pada sunnah aja enggak boleh, ya enggak? Enggak mungkin apalagi membawa kepada makna wajib. Itu terlebih-lebih lagi enggak mungkin itu loh. Apa maksudnya? Lah terus bagaimana? Dibawa kepada makna ibahah. Karena apa? Karena adanya perintah setelah larangan. Maksudnya ya? Nah, di sini. Wa mislul awamir adalah kata beliau, wa kadzalika idza wujida dalilun yadullu al nadab. Demikian pula apabila dijumpai sebuah dalil atau bukti atau tanda yang menunjukkan atas sunnahnya perintah tersebut ya, atau menunjukkan maksudnya perintah tersebut menunjukkan sunnah misal awamir adalah ala salatin siwa salawatil khams malam yakun laha sababun seperti perintah-perintah yang menunjukkan untuk salat selain salat lima waktu ya, selama malamnya yakun laha sababun selama tidak ada sebab yang lainnya Paham ya? Malam yakun laha sababun selamat tidak ada sebab yang lainnya. Hukum asalnya salat-salat selain salat lima waktu sunnah. Ya enggak? Naam. Fakulu amrin bis salati siwa salawatil khams idza lam yakun li hadis salat sababun fa innahu mahmulun 'ala nadab. Maka seluruh perintah mengenai salat selain salat lima waktu, eh, selain perintah salat lima waktu, maka selama tidak ada sebab yang lain untuk salat tersebut maka dibawa kepada makna sunnah. Paham ya? Karena nanti ada sebab yang lain itu loh. Eh, ada sebab yang lain. Nah, liwujudi korinatin karena ada Korina, ada tanda. Tandanya apa tandanya? Tandanya ya tidak sampai tingkatan wajib. Nam ya? Naam. Wahia qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi lamma qala hal alayya ghairuha? Qala la la ila an tatawwa'a. Eh, itu ketika ucapan Rasulullah atau sabda Rasulullah kepada seorang badui. dalam tatkala seorang badui itu ngomong lagi kepada Rasulullah, "Hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban bagiku selain salat lima waktu?" Nam kawalan la enggak ada kecuali engkau salat tatawwu. An nah, tatawwu kecuali engkau apa? Melakukan salat sunnah. Tatawwu itu adalah awalan tambahan. Ya, salat-salat enam tambahan, paham ya? Untuk amalan tambahan untuk apa? Menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi pada salat lima waktu. Mafhum sholat ya? Seperti itu ambar kalau fikum. Itu khulasahnya yang kita ambil pada kesempatan pagi hari ini bahwasanya perintah itu terkadang atau kadang kalanya menunjukkan wajib